di pagi hari ini adalah yang berjudul Mufidul Mustafid fi kufri tarikit tauhid. Dan pembacaan kitab kita ini telah sampai kepada penghujung kitab. Kalau Allah Azza wa Jalla takdirkan ini merupakan pertemuan terakhir dari kitab. Dan ini pertemuan yang ke-29. Jadi kitab ini sudah berlangsung cukup lama. Jadi 29 pekan. 29 pekan alhamdulillah perjalanan yang panjang safar yang tidak pendek kita telah sampai pada hari ini pada penghujung kitab Bapak hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil nukilan dari Al-Imam Ibn Waddah dari kitab beliau Al-Hawadith wal Bid'ah yang berbicara tentang gurbatuddin, din berbicara tentang asingnya ajaran Islam. Sebagaimana yang kita sering dengar itu sebuah hadis yang populer dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul dianggap asing dan akan kembali dianggap asing maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Orang-orang mengira bahwa keterasingan agama ini belum terjadi. Padahal pada nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Wabbah Waalaikumsalam warahmatullah. Di depan juga masih kosong nih, Andri. Nah. Sini boleh, sini boleh. Padahal pada nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Al-Imam ibnu Wabbah bahwa keterasingan ini itu sudah terjadi semenjak awal kemunculan Islam, yaitu semenjak zaman sahabat, zaman tabi'i dan tabi'it tabi'in. Bahwa pada masa itu keterasingan al-Islam itu telah terjadi. Sebagaimana yang banyak disebutkan pada nukilan kita kemarin. Di antaranya apa yang disebutkan pada sebuah riwayatnya yaitu dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an. Kita akan baca sedikit untuk eh, kita sampai kepada poin ini bahwa keterasingan itu bukannya belum terjadi. Namun dia sudah terjadi bahkan semenjak zaman sahabat sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Waddah pada sebuah riwayat yang beliau nukil, qala akhbarana Muhammad bin Qudamah al-Hashimi bi isnadi an Ummi Darda qalat Dari Ummu Darda ia berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dakhala alayya Abu Darda wa huwa ghadban. Satu hari masuk kepadaku Abu Darda dan Abu Darda ini seorang sahabi. Dan dia masuk dalam keadaan marah. Fakultu lahu. Maka aku bilang kepadanya, maaf babak. Apa yang membuat engkau marah? Fakala Lalu Abu Darda berkata, Wallahi ma'arif fihim. Min amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'an illa annam yusalluna jami'an. Kata Abu Darda, demi Allah, aku tidak mengenal pada mereka. Pada kaum muslimin di kala itu, di masa itu. Tapi di masa sebagian sahabat masih hidup. Tentu era Nabi SAW telah berlalu. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa ada sahabat yang wafat duluan, ada sahabat yang wafat belakangan. Ya, bahkan tarikh itu mencatat siapa sahabat Rasulullah yang paling belakangan wafat. Sampai sebegitu detailnya. Artinya masa ini adalah masa di mana para tabi'in masih ada. Atau para sahabat masih ada. Dan tentunya kalangan tabi'i dari kibar tabi'in ada. Namun Abu Darda mengatakan demi Allah aku tidak mengenali pada mereka dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun kecuali bahwa mereka sholat berjamaah. Itu di zaman sahabat. Artinya sholat berjamaah masih terjaga. Namun Selain sholat berjamaah, kata Abu Darda, aku nggak mengenal. Sedikit pun dari ajaran yang dahulu ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sholat berjamaah ini, bahwa mereka sholat berjamaah. Lantas bagaimana dengan zaman kita? Di saat orang-orang meninggalkan sholat berjamaah, ya amdan, dengan sengaja, tanpa dosa. Maka kalau sholat berjamaahnya sudah hilang, maka yang lainnya mana mungkin bisa dianggap masih ada dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu dari mukilah. Bahwa keterasingan itu telah terjadi semenjak ya masa-masa kemunculan Islam. Yang saya maksud dengan masa kemunculan Islam ini semenjak setelah eranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara contoh juga disebutkan dalam lafal yang lain, "Lau anna rajulan ta'allama al-Islamu atamma." Kata Abu Darda, kalau ada seorang yang dia mempelajari Islam, kemudian dia selesaikan, dia tamatkan. Belajar sampai tamat. Kemudian dia cari ajaran Islam ini di tengah kaum muslimin. Mana? Peninggalan-peninggalan atau tanda-tanda dari ajaran Islam pada diri kaum muslimin. Tafaqqadah. Dia cari ma'arafa minhu syai'an. Maka dia nggak akan dapati. Apa yang dia pelajari itu ada pada kaum muslimin. Islam fi wadin di satu lembah, kaum muslimin fi wadin fi wadin ah, Di lembah yang lain. Seperti itu. Dan juga dikatakan qala haddathani Ibrahim bin Muhammad bi isnadi an Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala ia berkata "Lawanna anna rajulaini Andaikan ada dua orang min awal hadhil ummah. Dari umat ini yang pertama. Maksudnya dari generasi umat yang yang pertama. Khalaya. Kemudian dua orang ini menyendiri. Bimushafaihima. Mempelajari Islam dari mushaf mereka. Fi ba'di audiyatin. Dia menyendiri mengasingkan diri di sebagian lembah. Tujuannya ngapain? Belajar. Belajar dari mana? Dari mushaf, dari Al-Qur'an. Setelah selesai, la'atayan nasal yawm Kemudian kedua orang itu mendatangi manusia di zaman ketika dia keluar dari ya, pengasingan itu, wala ya'rifani syai'an mimma kana alaih. Maka dia nggak akan mengenali sedikit pun dari ajaran Islam pada orang-orang tersebut ya apabila dibandingkan dengan apa yang dia pelajari dan apa yang dia lihat dalam Al-Qur'an. Dan nukilan yang banyak yang sudah kita ambil kemarin. Nanti dari nukilan-nukilan ini bahwa al-Islam itu telah dianggap asing. Seperti kemunculannya di zaman Rasulullah sallallahu Dan itu diawali ya bukan pada masa ya yang kita anggap sekarang ini orang menilainya belum datang. Bahkan itu sudah ada semenjak sebagian sahabat masih hidup. Maksud dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membawakan riwayat-riwayat ini apa? Yaitu menyanggah. Menyanggah orang-orang. Yang berdalil dengan kasrah. Berdalil dengan mayoritas. Karena penulis di sini membawakan ya dari dari dari Al-Qur'an bahwa orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu meninggalkan tauhid, orang tersebut yakfur dalam Islam. Orang tersebut kafir dalam Islam mutlakun wa muayyan. Secara umum maupun secara personal. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan asluddin. Pokok agama tercabut darinya al-Islam. Nah, ketika beliau membawakan dalil-dalil dan argumen-argumen akan apa yang beliau sampaikan ini, orang-orang di zamannya menyanggah, membantah, melawan. Kemudian mereka berdalil dengan al-aksariyah, berdalil dengan kasrah, berdalil dengan mayoritas. Tapi mayoritas umat, tapi mayoritas orang-orang. Padahal mayoritas yang mereka bangga-banggakan itu pada dasarnya tidak bukan merupakan ukuran. Kenapa? Karena al-ghurbah, keterasingan Islam sudah terjadi semenjak sebagian sahabat masih hidup. Ini yang dalil akan batilnya berdalil dengan al-aktsariyah. Batilnya berdalil dengan mayoritas. Dengan suara mayoritas. Dan di sana ada dalil-dalil lain dari Al-Qur'an yang tegas seperti firman Allah Jalla wa'ala yang mengatakan wa يُؤْمِنُوا أَكْسَرَهُمْ بِاللَّهِ billahi illa Dan tidaklah ya kebanyakan mereka kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka musyrik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِنْ تُطِي أَكْسَرَ مَنْ فِي fil يُضِلُّكَ أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Kalau kalian ikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kebanyakan orang itu akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang lain. Bahwa dalam Islam ya, suara mayoritas itu bukan ukuran kebenaran. Ya. Sebuah ukuran kebenaran dan sumber hukum itu adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah walaupun mayoritas orang menyelisihi walaupun mayoritas orang menentang al-haq -haq. Oleh karena itu ketika Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an menerangkan siapakah yang disebut dengan jamaah? Yang Allah Subhanahu wa taala jamin keselamatannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan al-jamaah yang dimaksud dengan jamaah yang selamat itu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak yang selaras dengan al-haq, sejalan dengan kebenaran walaupun kamu itu sendirian. Maka sebagian salah ketika ditanya, siapakah jamaah? Dia tidak sebut kriteria, dia sebut persen. Siapakah jamaah di zaman itu? Disebut al-jamaah Abu Hamzah al-Sukkari. Disebut persen. Gimana? mana? Kenapa? Karena al-haq itu tidak diukur dari mayoritas. Lihat Ibrahim di zamannya. Siapa yang dia lawan? Siapa yang dia hadapi? Di saat semua orang kufur kepada Allah, hatta orang tuanya sendiri, bapaknya. Ya, bapaknya Nabi Ibrahim. Kafir atau muslim? Kafir. Berarti dalam Islam, ya, bapak Nabi kafir itu suatu hal yang lumrah atau tidak lumrah? Biasa. Ya, ini sedikit menyinggung Ya. Kan penolakan sebagian orang yang klaim tak mungkin bapaknya Nabi kafir, bapaknya Ibrahim aja kafir. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Siapa yang dia lawan? Mayoritas orang yang dia lawan. Bahkan penguasanya dia hadapi, tapi bukan untuk mencari kedudukan. Nggak ada. Yang dia cari bukan kedudukan, melainkan apa? Menegakkan kalimat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dia ibarat umat satu orang Ibrahim. Tapi disebut ibarat umat. Umat itu diantara ciri khasnya dia selamat dari kesalahan. Gak mungkin orang banyak kemudian mau berkomplot untuk salah. Pasti ada yang menyelisih, betul? Ya, satu, dua pasti ada yang menyelisih. Ya. Tapi karena dia seorang yang berada di atas kebenaran, maka Allah jadikan dia ibarat umat. Dalam Al-Quran Allah bilang, Inna Ibrahim kana ummah. Satu orang disebut umat. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Qanitan lillahi hanifan musliman walam yaku minal musyrikin. Orang yang kunut kepada Allah. Kunut itu artinya dawamu ta'ah. Senantiasa tunduk kepada Allah. Hanifan, di atas agama Tauhid. Walam yaku minal musyrikin. Dan dia bukan orang termasuk dan tergolong dari orang-orang musyrik. Nah ini, ini maksud dari dibawakan riwayat-riwayat yang berbicara tentang ghurbatul Islam. Bahwa mayoritas bukan dalil. Ya. Bukan ukuran akan kebenaran. Ya. Maka oleh karena itu, berkata beliau rahimahullah, "Fata'ammal hadha ta'ammulan jayidan." Maka perhatikanlah hal ini dengan baik. La'allaka an taslama min hadhil hawa al-kabirah. Semoga engkau selamat dari ketergelinciran yang besar ini allati halaka fiha aktsarun nas di mana mayoritas orang terjerembab di situ. Apa itu? Berdalil dengan suara terbanyak. Berarti kalau banyak benar. Kalau sedikit salah. Ini logika ya, logika siapa? Logika kaum sekuler yang diambil dari ya akal-akalannya orang kafir ya, kemudian diadopsi oleh sebagian orang Islam karena mengikuti hawa nafsu. Ya, logikanya kaum ya pengusung demokrasi ya bahwa suara terbanyak adalah benar. kalah sekali-kali tidak. Wa al-haq itu hak benar walaupun dia hanya segelintir. Wa yaliq tidak bil Itu mengukur kebenaran dari mayoritas ini yang disebut dengan al-hawa al-kabira, ketergelinciran yang besar itu. Wasawadul akbar dan mayoritas terbanyak. Wa nufrah minal akal. dan lari dari yang sedikit. Lari dari yang segelintir. Oleh karena itu Al-Imam al dalam sebuah nasihatnya berkata, "Wala biqillatis salikin." Jangan merasa risih dengan sedikitnya orang yang meniti jalan kebenaran. Kalau itu benar, maka yang wajib bagi seorang mengikutinya. Dan jangan sedikit pun dia merasa risih. Fama aqalla man salima minha. Alangkah sedikit orang yang selamat dari ketergelinciran ini. Ma'aqalluh. Alangkah sedikitnya ma'aqalluh. Alangkah sedikitnya mereka. Wal nakhtim. Mari kita tutup pembahasan ini. Bil hadis sahih dengan hadis sahih. Alladhi akhrajahu Muslim fi sahihih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya an Abdullah bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus pada satu umat sebelumku berarti ini sunnah yang berlaku pada setiap umat Artinya setiap nabi yang Allah utus kepada umatnya berlaku padanya apa yang akan disebutkan. Illa kecuali karena lahu min ummati hawariyun. Pasti ada sebagian dari umatnya itu yang menjadi hawari. Siapa yang disebut dengan hawari? Yaitu nasirun, orang-orang yang menolongnya. Orang-orang yang membantunya, orang-orang yang membelanya. Illa karena lahu min ummati hawariyun wa ashabun. Kecuali ada bagi nabi tersebut dari umatnya orang-orang yang membantunya, membelanya, menolongnya, wa ashab dan teman-teman yang menolong agama yang dia bawa ya ya'khudhu nabi sunnati yang mereka ini mengambil sunnahnya wa yaqtaduna nabi amrih dan mengikuti perintahnya wa fi riwayatin yahtadu nabi dan dalam riwayat yang lain datang dengan lafal yahtadu nabi hadiyih mengambil hidayahnya wa yastannu nabi sunnati dan mengambil sunnahnya Kemudian kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma innahum." Kemudian sungguhnya takhlufu min ba'dihim datang setelah mereka ini setelah zaman sahabat para sahabat adalah hawari bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penolong bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka datang khalfun khalfun itu maksudnya khuluf yaitu ar-radi min al-aqab yang rendah dari ya generasi penerus. <clears throat> Pasti ada generasi penerus, tapi seperti apa kualitasnya? Ya. Yang disebut dengan khaluf itu orang-orang yang rendah. Ar-radi al aqab. Tumaina takhlufu min ba'dihim khuluf. Kemudian datanglah generasi setelah mereka penerus-penerus yang rendah. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil sunnahnya. Tidak menjalani petunjuk nabinya. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka katakan. Artinya bahwa perbuatan mereka tidak sejalan dengan ucapan mereka. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Yang tidak diperintahkan mereka kerjakan. Yang diperintahkan justru mereka tinggalkan. Dan yang seperti ini ada pada setiap umat. Ya. Itu orang-orang yang telah meninggalkan petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umat beliau alaihi salatu wasallam. Bermaksiat kepada nabinya. Ya. Dari yang besar maupun yang kecil. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman jahadahum biyadih." Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka, baik dengan ya as saifu was-sinan, dengan pedang dan mata panah itu dengan kekuatan, jihad dengan makna yang hakiki. Atau dengan ya, al-hujjah wal bayan, dengan keterangan dan ilmu. Jihad melawan orang-orang munafikun, membantah syubhat mereka, menyingkap salah pahaman mereka. Atau jihad dalam mengajari orang-orang yang tidak mengerti dari saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Semua ini masuk kategori jihad. Baik jihad dengan ilm maupun jihad dengan kekuatan. Paman jahadahum biyadih. Maka barang siapa yang jihad melawan mereka dengan tangannya. Fahuwa mu'min. Maka dialah orang yang beriman. Waman jahadahum bilisani. Dan barang siapa yang jihad melawan mereka dengan lisannya. Kalimat biyadih dengan tangannya artinya dengan kekuatan. Dan dengan lisan artinya dengan hujah wal bayan. Dengan ilmu dan keterangan. Fahuwa mu'min. Maka dialah orang yang beriman. Waman jahadahum biqalbih. Dan barang siapa yang jihad melawan mereka dengan hatinya. Artinya dia tidak mampu tidak dengan tangannya, tidak juga dengan lisannya, tapi hatinya cukup cukup ikut mengingkari. Mengingkari. Waman jahadahum biqalbih. Barang siapa yang jihad melawan mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min. <clears throat> Maka dialah juga orang yang beriman. Ini jihad dengan tiga macam ini. Ya, tentu yang paling lemah adalah yang ketiga. Ya, yaitu jihad dengan dengan hati. Dia nggak sanggup, tangannya nggak sanggup, lisannya juga nggak sanggup berkata-kata, dia menjadi dia. Tapi dia tahu bahwa itu mungkar, dia benci. Kemudian kata Rasulullah, "Walaisa wara'a dan tidak ada setelah itu minal imani habbata khardal. Tidak ada setelah itu setitik pun keimanan pada diri seseorang. Artinya kalau dia hatinya juga tidak mengingkari, maka hilang darinya keimanan. Maksudnya apa? Setelah uraian yang panjang dari kitab ini, berapa kali pertemuan? Sudah 28 kali pertemuan. Ya. Yang menerangkan tentang ya at-tauhid dan hakikat dakwah para rasul, bahwa orang yang mengingkarinya, ya, meninggalkannya, memusuhinya, ya, berusaha untuk memeranginya, Walaupun dia mengaku muslim, orang tersebut batal Islamnya. Laisa bi muslim. Ya. Secara mutlak atau muayyan. Ya. Baik itu secara umum maupun secara personal. Ya. Setelah diketahui al-haq tersebut, maka yang wajib bagi orang yang tahu adalah menyampaikannya, berjihad melawan orang-orangnya. Ya. Yaitu baik dengan lisan ya atau dengan kekuatan apabila dia tergolong orang yang mampu ya karena dia memiliki kekuatan seperti ya pemerintah atau orang tua kepada anaknya ya paman kepada keponakannya ya atau orang-orang yang berpengaruh di bawah orang-orang yang menjadi bawahannya seperti pemimpin perusahaan kepada ya anak bawahannya ya dia mampu untuk menegakkan hak dengan tangannya. Seorang guru kepada muridnya. <clears throat> Seperti itu. Atau kalau dia tidak mampu. Ya, maka dengan lisan. Dan termasuk jihad dengan lisan juga dengan tulisan. Kalau dia tidak mampu juga, maka hatinya membenci. Kalau hatinya juga nggak membenci, maka nggak ada dalam hatinya sedikit pun keimanan. Waliyadzubillah. Indah kau tu? Selesai apa yang aku nukil. Walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wala waqad ra'aitu Syekh Taqiyuddin dan sungguh aku telah melihat sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin maksudnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Risalatan kataba wa huwa fi sijin. Sebuah tulisan yang beliau tulis ketika itu beliau masih di penjara. Kita ketahui bahwa Syekhul Islam Taimiyah ya mata masjunan wafat dalam kondisi di penjara ya wa huwa fi sijni ila ba'd ikhwanihi dan ketika itu beliau di penjara beliau tulis kepada sebagian teman-temannya lama arsalu ilaihi yushiruna alaihi birrifqi bi ketika teman-temannya ini menulis ya sebuah surat kepadanya dalam surat itu terdapat isyarat ya agar Syekhul Islam Taimiyah bersikap lembut terhadap lawannya. Dia takhalas minas sijin agar beliau bisa dilepaskan dari penjara. Ya. Agar melunak. Ya, biar di, dilepaskan. Kata penulis qala ahbabtu an anqula awwalaha. Aku ingin menukil bagian depannya li idhami manfaatih karena besarnya manfaat yang bisa kita ambil dari tulisan ini. Qala rahimahullah berkata Syekhul Islam rahimahullah. Pada surat ini terdapat terdapat nasihat dari Syekhul Islam kepada teman-temannya untuk sabar ya dalam berpegang dengan kebenaran. Dan jangan melemah ya di saat seorang mendapat ujian. Kalau seorang di saat diuji dalam urusan dunianya, dia diperintahkan untuk sabar, maka bagaimana lagi kalau ujian itu sejenis ujian para nabi? Coba perhatikan analogi ini. Kalau seorang ditimpa penyakit atau dikurangi sedikit dari rezekinya atau salah seorang anggota keluarganya meninggal, mana yang terpuji? Dia sabar atau dia tidak sabar? Sabar. Sedangkan ujian yang seperti itu menimpa semua orang. Lantas bagaimana dengan kalau ujian yang dia diuji karenanya itu adalah ujian yang sejenis dengan ujian para nabi karena dia berpegang dengan tauhid, dia berpegang dengan al-haq. Ya, dia menjelaskan agama para nabi. Ya, mendakwahkan dakwah para rasul. Kalau dalam perkara musibah duniawi, ya, dari penyakit berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, buat sabar di situ terpuji, maka bukankah dalam musibah yang sejenis dengan musibah para nabi tadi? Bersabar dalam mendakwahkan al-haq, berpegang dengan kebenaran, bersabar di atas at-tauhid, membenci musyrikin. Bahwa demikian itu lebih afdal dan lebih aula lagi, lebih utama lagi. Kira-kira seperti itu yang akan beliau sampaikan di sini. Maka kita akan baca risalah beliau. Qala rahimahullah alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah.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 Dua orang syekh yang mulia. Yang keduanya sama-sama orang alim. An-Nasikain. Dan juga ahli ibadah. Al-Qudwatain. Dan juga dia ya menjadi kudwah. Menjadi teladan. Ayyadahullahu wa ikhwan biruhin min. Semoga Allah kuatkan mereka dan juga semua ikhwan dengan pertolongan darinya. Wa kataba fi qulubihimul iman Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam hati-hati mereka keimanan. Wa adkhalahum madkhala sidqin wa akhrajahum mukhraja sidqin. Dan semoga Allah letakkan mereka di jalan orang-orang yang jujur. Ini merupakan mukaddimah. Ya. Sebelum beliau menyampaikan risalahnya. Maknanya terdapat pujian terhadap ya, sesama ikhwan, sesama teman dan seperti itu juga hendaknya kita Terhadap orang-orang yang membantu dakwah. Baik dengan harta, baik dengan pikiran, baik dengan tenaga. Jangan kita bakhil dalam mendoakan mereka. Dapat bantuan, ya jazakallah ya udah. Nah, doakan dengan doa yang banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Man asnada ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang sepadan. Tapi kalau kamu nggak mampu untuk membalasnya dengan balasan yang sepadan, maka doakan dia seolah-olah dia telah mendapatkan balasan yang sepadan. Seperti ini. Dan tentunya wujudul ikhwan, adanya orang-orang yang membantu dakwah. Adanya orang-orang yang membela al-haq. Ya, ini merupakan bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga layak untuk mendapatkan doa dan sanjungan. Maka seperti itu Syekhul Islam memperlakukan teman-temannya. Wa ja'ala lahum min ladunnahu ma yansuru bihi minas sultan. Dan semoga Allah jadikan untuk mereka kekuatan yang dengannya Allah tolong mereka. Sultanul ilmu wal hujjah wal bayan wal burhan. Kekuatan ilmu, hujjah, bayan dan keterangan. Wa sultanul qudra wal nusra bil sinan wal awan. Dan kekuatan ya, itu sultan al-qudwah, qudrah. Ya. Qudrah itu artinya kekuatan. Wa nusrah, kemenangan. Bis, bisinan. Sinan itu mata mata panah. Ya, mat, panah itu punya ya, ujungnya. Wal a'wan dan orang-orang yang membantu yang menolong mereka di atas jalan kebenaran. Wa ja'alahu min awliyaihil muttaqin dan semoga Allah menjadikan mereka ini doa juga untuk teman-temannya. Semoga Allah menjadikan mereka termasuk dari wali-walinya yang bertakwa. Karena waliullah bukan orang yang bisa terbang ya di awan. Bukan pula orang yang bisa jalan di atas air atau masuk ke perut bumi. Kalau so, ketika ditusuk dengan pedang, pedangnya patah, itu namanya debus. Bukan waliullah. Iya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapakah wali Allah. Dalam Al-Qur'an Allah bilang, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kanu yattaqun." Yaitu orang-orang yang beriman dan dia bertakwa. Maka walaupun dia nggak punya kemampuan tadi, selagi dia beriman dan bertakwa, dia termasuk dari Allah. Namun hum darajat, mereka bertingkat-tingkat sesuai kadar keimanannya masing-masing wa izbil ghalibin. Nah, semoga Allah menjadikan mereka termasuk golongannya yang menang. Liman dawa'ahu minal aqran. Menang di hadapan orang yang menentang mereka dari orang-orang sezaman. Wa minal aimal muttaqin dan menjadikan mereka termasuk para imam-imam yang bertakwa. Alladzina jama'u bainas sabri wal iqan yang menggabungkan antara kesabaran dan yakin. Bisabri wal yakin tunalu imamatu fid din. Hanya dengan kesabaran dan keyakinan, maka kepemimpinan dalam agama itu akan bisa diraih. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat Al-Quran. <clears throat> Wallahu muhaqqiqun dalik. Dan Allah akan realisasikan itu. Wa munjizun wa'dah. Dan akan mewujudkan janjinya. Fisir wal i'lan. Baik sembunyi-sembunyi maupun berang terangan Wa muntaqimun min hizbi syaitan. Dan akan membalas perbuatan para golongan syaitan itu liibadihir rahman untuk membela hamba-hambanya itu hamba-hamba Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang ini selesai mukaddimah kemudian kata beliau qala lakin tu hikmatu namun sesuai hikmah dan kebijaksanaan Allah wa madat bi sunnatuh dan sesuai dengan sunnahnya minal ibtila wal imtihan harus ada ya, di atas jalan meniti kebenaran, ada di sana ibtila wal imtihan, ada di sana cobaan. Ada di sana ujian bagi orang yang meniti jalan kebenaran. Nah, ini sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah ya dan juga sesuai dengan sunnah yang telah berlalu pada umat-umat yang lampau. Pasti ada. Ya. Di jalan kebenaran itu cobaan dan dan ujian. Alladhi yumayyizullahu bi min ahlin nifaqi wal buhtan yang dengannya Allah pisahkan siapakah orang-orang yang jujur dan beriman dan siapakah orang-orang yang mereka hanya keimanannya di lisan ahlin nifaq wal buhtan orang-orang munafik lagi suka berdusta itu dusta keyakinannya lisannya mengatakan beriman namun hatinya menyembunyikan kufuran Itqaddalla kitabu ala annahu la budda minal fitnah. Karena kitabnya yaitu kitabullah. Itu Al-Qur'an telah menunjukkan dan menerangkan bahwa pasti ada cobaan. di kuliman, manidda aliman. Bagi setiap orang yang mengklaim bahwa dirinya beriman, pasti ada cobaan. Jadi jangan kita menyangka kalau kita sudah ya mengerti sunnah, kemudian jadi cobaan. Ya sebagian amalan sunnah yang kita kerjakan saja kita diuji, begitu bukan? Sedangkan sunnah itu apa? Nyara jenggot misalnya, ya meninggikan pakaian di atas mata kaki, ya mulai sedikit-sedikit, ya sampai benar-benar dia tinggalkan riba, dia tinggalkan berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Itu bagian dari sunnah. Maka bagaimana kalau sunnahnya itu tauhid? Bagaimana bisa dibandingkan antara sunnah menegakkan tauhid dengan sunnah memelihara jenggot? Kalau memelihara jenggot seorang sudah diuji, menutup cadar seorang menutup wajah seorang sudah diuji, sedangkan itu bagian kecil dari sunnah. Lalu bagaimana dengan kalau sunnahnya itu adalah asluddin pokok agama? Kemudian dia menyangka bahwa dia nggak akan diuji. Hasyawakallah. Memang kita tak minta diuji oleh Allah Subhanahu. Kita minta kepada Allah keselamatan. Ya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan dan kesehatan. Ya. Namun ketika sunnah itu sunnatullah itu datang, ujian itu datang, maka ketahuilah itu adalah bagian dari sunnatullah. Aliasbir, walihtasib. Sabar dan harapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Dikucilkan, sabar. Selagi kita tahu bahwa itu adalah agama yang benar. Sabar. Selanjutnya kata beliau qala wal uquba wat tughyan. Dan Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa pasti ada hukuman bagi orang-orang yang mengikuti jalan kesesatan, pelaku kemaksiatan dan tindak kesewenangan. Artinya ada cobaan bagi orang yang mengklaim dirinya beriman. Dan juga ada hukuman bagi ya pelaku tindak kejahatan apalagi kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah bilang ini? Qala faqala ta'ala Allah Ta'ala berfirman Alif Lam Mim ahsiban nas wa yutraku wa yaqulu amanna wa lam yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut kata Allah, apakah manusia menyangka bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka berkata kami beriman kemudian mereka tidak dicoba? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu Agar kami tahu siapa dari mereka yang jujur dalam keimanannya wala ya'lamanna wala ya'lamanna al-kadhibin dan agar kami tahu siapa dari mereka yang dusta. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayasbiquna? Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu menyangka ayasbiquna bahwa mereka luput dari hukuman kami? Sa'ama yahkumun. Alangkah buruk apa yang mereka duga. Artinya di sini dua hal. Yang pertama, orang yang mengklaim beriman pasti dicoba. Yang kedua, Orang yang mengikuti jalan kesesatan pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fankara subhanahu ala man yadhun. Pada ayat ini Allah mengingkari orang-orang yang menyangka anna ala sayiat yafutuna talibul ghalib. Bahwa pelaku tindak kejahatan ya luput ya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. At-talib al-ghalib maksudnya Allah Jalla wa ala di sini. Min ikhbar. Ya, at-talib maksudnya yang menghukum al-ghalib yang tidak terkalahkan. Wana namuddail iman dan juga bahwa orang yang mengklaim bahwa dirinya beriman yutrakun bahwa mereka akan ditinggalkan. Salah orang yang menyangka begitu. Bahwa mereka akan ditinggalkan bila fitnatin, tanpa difitnah, tanpa dicoba, tanpa diuji. Tumayyizu baina shadiq wal kadhib. Yang mana fitnah itu memilah dari orang yang mengklaim dirinya beriman, mana orang yang jujur dan mana orang yang berdusta. Kalau akhbara fi kitabi anna sidqa Fil imani la yakunu illa bil jihad fi sabili. Dan Allah Jalla wa ala juga mengabarkan dalam kitabnya bahwa kejujuran jadi kaitkan dengan apa yang tadi disebutkan. Bahwa orang yang jujur ya, itu akan tampak kapan? Ketika datang cobaan. Ya, ini pasti akan datang. Ya. Cobaan untuk memilah siapa yang jujur keimanannya, siapa yang dusta. Kemudian beliau bilang, bahwa dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan orang yang jujur dalam keimanannya layakunu illa bil jihad. Bahwa kejujuran itu ya tidak terjadi kecuali dengan seorang berjihad. Berjihad dalam arti yang umum. Ya. Termasuk jihad dengan seif wa sinan Wa hujjah wal bayat. Dengan kekuatan dan juga dengan ilmu. Kekuatan kapan? Kapan terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Tidak juga seperti yang dilakukan oleh kaum ya pelaku teror ya tanpa ada sebab ya tanpa terpenuhi syarat tidak tapi kapan terpenuhi syarat-syaratnya ya adapun belum belum terpenuhi syarat ya maka wajib bagi setiap muslim untuk ya mengamalkan seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata walam yuhaddits nafsahu man mata walam yaghzu Barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum pernah berjihad, maksudnya berperang di istilah di dia sebutkan dengan redaksi al-ghazul. Ya. Pernah dengar istilah ghazul fikir? Perang pemikiran. Al-ghazul itu perang. Man mata walam yazul. Barang siapa yang meninggal dan dia belum pernah berjihad, berperang artinya. Walam yuhaddits nafsahu bil ghazul dan dia belum juga mengajak dirinya kalau ada kesempatan saya mau berperang. Maksudnya kesempatan di sini Kapan ada panggilan jihad dari pemerintah? Ya. Karena sebab-sebabnya terpenuhi secara syar'i. Yang dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu ya pemimpin muslimin. Ya, artinya dia ajak dirinya ke, ke situ. Walam yuhaddits nafsahu bil ghazw. Dan dia mati belum pernah mengajak dirinya untuk berjihad, Ma taala syu'batin min nifaq. Dia mati pada salah satu dari cabang kemunafikan wallahi iyad ya, dia mati pada salah satu dari cabang cabang kemunafikan. Nah, di sini kata beliau qala bahwa kejujuran dalam iman itu tidak terjadi kecuali dengan jihad sabilillah. Kecuali dengan berjihad di jalan Allah, baik dengan kekuatan ataupun dengan ilmu. Kalau berjihad di jalan Allah maka di mana tempat orang yang tidak mengingkari dengan hati? Ya. Karena orang yang berjihad ya, baik dengan kekuatan ataupun dengan ilmu, ya, maka dia mengingkari dengan tangannya, mengingkari dengan lisannya, ya, dan paling rendah mengingkari dengan hatinya. Di mana tempat orang yang tidak mengingkari dengan hati? Maka dia masuk golongan orang-orang yang dusta pada klaimnya saya beriman. Selanjutnya kata beliau, qala fa qala ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Qalatil Arabu amanna. Orang-orang Arab itu orang Arab ya artinya orang Badu ya orang Arab yang paling Arab gitu. bukan Arab maklum ya tapi udah Arab paling aslinya gitu orang Badu Arab orang-orang Arab ini berkata Nah kami beriman Qul bilang kepada mereka lam tu'minu kalian belum beriman Walakin qulu aslamna kan tapi ucapkanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Wa in Allah wa rasulah. Dan apabila kalian mentaati Allah dan Rasulnya, ya la yalitkum min amalikum syai'a. Allah tidak sia-siakan amalan kalian sedikit pun. Maksudnya Allah akan ganjar. Allah akan balas dengan pahala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Allah, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih." Orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Tidak ada dalam dirinya keraguan. Ya. Seperti apa? Orang yang tidak ragu, ya, yaitu orang yang ketika ditimpa ya, fitnah dan cobaan, hatinya tetap kokoh. Gimana tetap ya, tetap kuat. Seperti yang nanti akan disebutkan pada ayat yang berikutnya. Thumma lam yartabu, kemudian dia tidak goyang. Tidak goyah. Qala wajahadu bi amwalim anfusihim. Bukti bahwa hatinya tidak goyang apa yang disebutkan sebelumnya. Wajahadu, dia berjihad dengan hartanya. Wa anfusihim dan juga dengan jiwanya. Ya, fi sabilillah di jalan Allah. Ini dalil yang beliau ingin sampaikan. Bahwa kejujuran iman itu dibuktikan dengan seorang berjihad di jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan ya dengan jiwa. Ulaika humus sadiqun kata Allah. Mereka lah orang-orang yang jujur. Ini kedua ayat yang sebelumnya dan yang kita baca ini harus kita ya, kita korelasikan gitu. Ayat-ayat saling berketerkaitan bahwa dengan penggabungan ayat-ayat ini akan tampaklah ya maksud-maksud ya yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Selanjutnya. Ya, nggak habis nih. <laughs> Kalau satu pertemuan lagi ya. Tapi satu hal ini lagi kita akan baca Ikhwan. Allah Akbar subhanahu bi khusranil munqalib Ya, perhatikan. Tadi yang pertama Allah kabarkan bahwa ya orang yang ya mengaku beriman pasti akan ada cobaan. Ya, bahwa orang yang menyangka orang yang beriman nggak akan dicoba keliru. Ya, orang yang bermaksiat akan luput dari hukuman Allah keliru. Kemudian yang kedua, alinea yang kedua, apa kata Allah? Bahwa orang yang benar imannya adalah orang yang berjihad. Ya, Berjihad baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Dan di sini Allah Jalla wa'ala pada alinea yang ketiga, Syekh Muhammad menerangkan akan khusranil munqalib. Ruginya orang yang murtad. Ruginya orang yang sudah tahu kebenaran kemudian ditinggalkan. Sudah tahu ini jalan al-haq, kemudian dia kemakan syubhat, kemudian dia tinggalkan. Bi khusranil munqalib ala wajih fitnah akan ruginya orang yang mundur ke belakang di saat terjadinya fitnah, dia dikempur dengan cubuhat, atau dia dikucilkan, ya, sebabkan dia menurut orang-orang mengikuti jalannya fulan, ya, kemudian dia pun goyah. Usul mengkalib indal fitnah. Kemudian dia, ya, mengikuti jalan orang kebanyakan. Allah telah kabarkan yang demikian ini dalam Al-Quran. Alladhi ya'budullaha fi ala arf yang Allah sebutkan dia ibarat orang yang beribadah kepada Allah ya di ala harfin di pinggiran jurang di tepian jurang wa huwa janib wa tarf yaitu ujung alladhi la yastaqiru man huwa alayh di mana orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran jurang ini dia nggak akan kokoh pijakannya balayat buat alal iman bahkan dia tidak ya tegar di atas keimanan ila inda wujudi ma min khairi dunia kecuali ketika ada apa yang dia mau dari kepentingan dunia kalau dia dapatin dari kepentingan dunia kokoh dia tapi ketika datang cobaan maka dia mundur ke belakang ya mundur secara teratur di mana Allah kabarkan itu dalam surat Al-Hajj ayat 11 kata Allah Jalla wa Ala wa minan nasi may ya'budu Allah ala harfin dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran jurang, di tepian tebing. Lain asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan keba mendapatkan kebaikan, hatinya menjadi tenang. Wa in asabatu fitnatun, tapi kalau dia mendapatkan cobaan dan ujian, inqalaba ala wajhihi, dia pun mundur ke belakang. Khasirat dunia wal akhirah. Dia telah merugi dunianya dan juga akhiratnya. Kalau orang yang nggak tahu, ya, masih untung dia nggak tahu. Tapi orang yang telah tahu jalan kebenaran kemudian dia tinggalkan maka seperti yang Allah Jalla wa ala sebutkan khasirat dunia wal akhirah dia merugi dunia akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang paling yang paling besar. Dan Allah Taala berfirman juga dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa as sabirin. Sedangkan Allah belum tahu. Siapa dari orang-orang? Siapa dari kalian yang berjihad di jalannya? Dan Allah juga belum tahu siapa dari kalian yang bersabar di atas jalannya. Juga Allah berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Dan pasti kami akan timpakan cobaan kepada kalian agar kami tahu siapa orang-orang yang sungguh-sungguh berjihad di jalan kami dari kalian dan siapa orang-orang yang bersabar dan pasti kelak kami akan kabarkan kembali apa yang dahulu kalian kerjakan di dunia. Hadza wallahu taala ala wa alam. Kesimpulan dari pembahasan kita <clears throat> bahwa di sini kita dapati pentingnya seorang setelah mengetahui jalan al-haq yasbut. Dia tetap kokoh tegar. Ya. Bahwa cobaan yang menimpanya itu hanya sebentar ya, penderitaan sebentar di dunia karena berpegang dengan al-haq, ya, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kebalikannya. Balikan penderitaan adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian, kenyamanan yang tiada henti. Ya. Yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang harus letih sedikit untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, pergi pagi pulang malam untuk mendapatkan kebahagiaan di hari Minggu berakhir pekan dengan keluarga. Seorang ya bela-belain untuk itu. Ya. Padahal kebahagiaan itu juga yang akan dia dapatkan di akhir pekan dengan keluarga adalah kebahagiaan yang ya diliputi dengan keletihan, ya, dengan kesusahan, bukan kebahagiaan yang mutlak. Maka bagaimana dengan kebahagiaan yang mutlak di akhirat? ya yang tidak sebanding dengan keletihan sebentar di dunia dari berpegang dengan al-haq. Allahu a'lam bishawab. Ya ini pelajaran yang penting insyaallah kita ya habiskan kayaknya perlu satu pertemuan lagi ya. Semoga Allah Jalla wa ala anugerahkan kepada kita ya keteguhan kesabaran di jalan kebenaran wal <clears throat> wa huwal hadi ila sawa'is sirat ya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته